الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها dan diantara etika persahabatan etika ukhuwah ialah alla ya'idahum wa yukhalifahum jangan memberi janji kepada teman-teman tetapi menyelisihi janji mereka fa innahu nifaqun sebab itu kemunafikan ini etika berikutnya. Dalam berinteraksi dengan kaum muslimin secara umum, terkhusus dengan teman sendiri, sahabat sendiri, kalau memberi janji, tunaikan janjimu. Janji dalam banyak hal terkait dengan agenda-agenda acara-acara duniawi yang mubah atau agenda acara-acara keagamaan yang syar'i. Ketika memberi janji, tunaikan janjimu. Jangan menjanjikan sesuatu kepada mereka dengan sengaja kamu selisihi. Itu sifatnya orang-orang munafik. Dan yang kedua, efek negatifnya Ingkar janji menghilangkan kepercayaan. Orang tidak lagi percaya sama kamu. Teman-teman hilang kepercayaan dengan kamu. Efek yang lain adalah memunculkan kebencian, kekecewaan. Apalagi itu acara besar, acara yang dianggap sangat penting, serius, urgen. Orang sudah pada serius semua, sudah mengeluarkan perjuangan, pengorbanan untuk acara itu. Ternyata di PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu itu sakit sekali rasanya, sangat mengecewakan, sangat menyakitkan hati, betul-betul membuat orang marah. Dengan mudahnya dia ingkar janji, dengan mudahnya dia membatalkan tanpa ada udur syar'i. Tanpa ada udur syar'i. Fallahul musta'an. Qala alaihissalam berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alamatul munafiqi thalathun sebuah dalam hadis ayatul munafiqi thalathun tanda-tanda munafik ada tiga idza haddatsa kadzab kalau berbicara dusta ini kebiasaan sengaja dusta atau sering dusta. Wa idza wa'ada akhlaf kalau berjanji sengaja menyelisihi atau sering menyelisihi. Itu yang mereka sebutkan dalam syarahnya. Adapun yang tidak ada kesengajaan seperti itu atau eh, sesekali dengan tambah kesengajaan bukan munafik atau ada orang yang berjanji dia sudah punya semangat, punya niatan, punya etikat untuk memenuhi kadar Allah ada uzur syar'i sehingga dia tidak bisa menepati janji. Itu bukan munafik, itu dikasih uzur. Yang munafik kebiasaan atau kesengajaan. Kalau bicara sengaja dusta atau kebiasaan dia dusta. Kalau janji sengaja menyelisihi atau kebiasaan dia suka ingkar janji atau munafik. Wa idza tumina khana dan ketika dikasih amanah dia khianat. Sering khianat, biasa khianat, bahkan sengaja khianat. Ini munafik. Disebut dengan munafik amali. Munafik nifak amal. Pelakunya muslim tidak sampai tingkatan kafir muslim tetapi pada dia ada tanda-tanda kemunafikan Barakulahikum sehingga dikatakan munafik kezab. munafik itu tukang dusta ya munafik adalah orang yang suka ingkar janji munafik khawan ya munafik pengkhianat sehingga jangan sampai memiliki perangai-perangai tadi. Satu itu munafik, dosa tentunya. Dan yang kedua efek negatif dalam pergaulan, persahabatan, pertemanan, ukhuwah sangat banyak. Kepercayaan akan hilang. Memunculkan kekecewaan, amarah, permusuhan. Tidak jarang yang namanya persahabatan putus, pertemanan putus, berubah menjadi permusuhan, kebencian dikarenakan poin-poin tadi. Wallahul musta'an. Wa qala Tsauri rahimahullah dan berkata Tsauri rahimahullahu taala belum mengatakan la ta'id akhaka wa tukhlifahu kamu jangan memberi janji kepada saudara kamu lalu sengaja kamu ingkari. Fata'udal mahabbatu bughdatan. Sebab mahabbah rasa cinta akan kembali berubah menjadi kebencian. Ini efek negatifnya. Taib persahabatan yang sudah dirajut sekian lama, bukan setahun dua tahun ini, bertahun-tahun namanya bersahabat, berteman, sudah teman karib, eh, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, sangat dekat sekali, hancur berantakan dikarenakan kemunafikan ini. Sia-sia pergaulan, sia-sia persahabatan, sia-sia ukhuwah Islamiyah. Sehingga tinggalkan semua tadi, Jangan ada kemunafikan di antara kita supaya ukhuwah terjaga, persahabatan terjaga dengan mahabbah, dengan rahmah, dengan syafaqah, rasa cinta, rasa kasih. Barakallahu fikum. Wa ansyadu dan mereka membawakan syair nasyid Ya wa'idan akhlafa fi wa'dihi mal khulfu min sirati ahli al-wafa ma kana ma adhata min wuddina illa sirajan laha thumma tafa yang artinya ya wa'idan akhlafa fi wa'dihi wahai tukang janji yang ingkar dalam janjinya Mal khulfu min sirati ahli wafa. Al khulfu ingkar janji bukan akhlaknya ahli wafa. Bukan perangainya ahli wafa. Ahli wafa orang yang selalu menepati janjinya. Mukminin, salihin, muttaqin. Ingkar janji itu bukan akhlaknya orang orang mukmin. Ingkar janji bukan akhlaknya kaum muttaqin, Ahli wafa maka nama Allah min wudina tidaklah yang engkau tampakkan selama ini berupa cinta kepada kami illa sirajan melainkan seperti lentera sebuah lentera laha dia menyala thumman tofa kemudian padam itu lentera dia kayak orang yang menyalakan lampu ya, lentera dinyalakan terang benderang, masya Allah orang senang dengan cahayanya ini, tiba-tiba dia padamkan. Rasa cinta yang dulu ada berubah menjadi kebencian. Rasa percaya yang dulu ada berubah menjadi ketidakpercayaan. Sang pelaku dicap sebagai kadzab pendusta. Sang pelaku dicap sebagai tukang janji, ingkar janji. Dicap sebagai munafik. Efeknya ke depan orang tidak bakal percaya sama kamu. Sudah terlanjur kecewa, terlanjur sakit hati. Tidak bakal orang lagi percaya sama antum. Itu mengerikan bagi antum pribadi, Wallahul Musta'an hancur semua yang ada dikatakan kemunafikan. Jadi kalau mau bikin janji pikir-pikir bisa tidak memenuhinya, mungkin tidak e, eh, janji itu terpenuhi. Kalau nggak mungkin jangan janji. Apa anak nggak janji? Anak khawatir harus bisa menulis anak nggak janji. Kalau ada agenda, Bismillah kita upayakan, kita usahakan, tapi saya nggak janji datang. Saya mungkin banyak halangan, banyak udur, anak nggak janji. Datang ya, anak usahakan. Di mana enggak janji? Qadar Allah ada uzur akan dimaklumi sama mereka. Begitu kamu mem membuat sebuah janji, harus kamu penuhi bagaimanapun keadaannya. Menjaga ukhuwah mahal, menjaga persahabatan mahal, menjaga kepercayaan orang itu mahal. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah taala. Waqala rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan, pertemanan dan ukhuwah adalah suhbatu man yustahya minhu. Berteman, bersahabat dengan orang-orang yang kita segan kepadanya. Kita malu kepadanya. Liyasjurahu dzalika 'anil mukhalafat supaya teman kita tadi melarang kita, menghardik kita, menghalangi kita dari perkara-perkara yang melanggar syariat, yang melanggar agama. Ini penambahan dari pembahasan sebelumnya kriteria sahabat karib, kriteria teman. Ya, kemudian panjang pembahasan tambahkan yang ini. Di antara kriterianya dan itu untuk kepentingan kita pribadi kita berteman, kita bersahabat dengan orang-orang yang punya wibawa. Yang berwibawa. Kita malu kepada beliaunya. Kita segan kepada beliaunya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah supaya teman tadi mengarahkan kita. Diarahkan pada perkara kebaikan, diajak pada perkara kebaikan. Kita akan terbawa untuk itu. Dan yang kedua, supaya teman tadi menghalangi kita dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Ada huwa. Kita mau aneh-aneh? Hmm. Mas. Jangan. Itu kemungkaran. Oke, oh, suun suun suun gitu. Kitanya nggak enak. Kita malu sama dia, segan kepada dia. Seperti itu supaya kita ada yang menjaga, ada yang mengawasi, ada yang mengarahkan. Barakallahu fikum. Kita juga begitu. Menjadi orang yang berwibawa, yang disegani, yang dengan itu kita bisa mengarahkan teman-teman kita kepada perkara yang baik, mencegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar. Kalau berteman dengan orang-orang yang tidak punya wibawa seperti ini, berteman dengan orang-orang yang justru <laughs> begitu, kita gampang sekali terdorong terpicu untuk jauh dari kebaikan. Gampang mengerjakan perkara-perkara mungkar. Kenapa di sekitar kita nggak ada yang berwibawa, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang di kita nggak ada yang segani. Pada baik batire sama saja kelakuannya, apalagi lebih parah dianya maka mendorong kita naudzubillah untuk mengerjakan perkara-perkara mungkar. Ini ketentuan berikutnya. Kalau berteman, kalau bersahabat, cari orang-orang yang memang punya wibawa. Kita segani, kita malu kepada dia untuk kemanfaatan kita pribadi. Barakallahu fikum. <clears throat> Faqat qala Ali karramallahu wajhah. Berkata sahabat Ali bin Abi Talib, semoga memuliakan wajahnya. Kata-kata karramallahu wajha ini enggak disepakati oleh para ulama. Ini umum dilakukan oleh kaum Syiah. Yang betul didoakan ridha radhiyallahu anhu. Para sahabat didoakan radhiyallahu anhu. Selain sahabat didoakan rahimahullah. Tayyib terkait dengan karramallahu wajha dihindari. Itu lafat-lafat gelarnya kaum Syiah. Tapi berkata sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan ahyu al haya'a. Hidupkan rasa malu. Hidupkan rasa malu. Bimujalasati manustahya minhu. Dengan cara kita bermajelis dengan orang-orang yang disegani. Yang punya wibawa. Yang kita malu kepada dia. Jadi faedah berikutnya cara untuk kita punya rasa malu yang terpuji yang dibahas kemarin. Cara untuk kita punya rasa malu kita bermajlis duduknya dengan orang-orang yang berwibawa, yang segani, yang kita malu kepada dia. Akan terlatih untuk punya rasa malu. Mau tidak mengerjakan kebaikan orang kepenaknya. Malu. Ada fulan yang segani, mau menerjang larangan agama nggak jadi malu ada apa yang disegani hadahwa ditanamkan seperti itu namun yang lebih penting lagi adalah berjuang dan berusaha semua yang kita lakukan melaksanakan perintah menjauhi larangan lillahi taala untuk Allah Jalla wa'ala semata tetapi dilatih dengan cara tadi jangan sampai sebagai perkara pokok. Kalau perkara pokok bahaya. Antum tidak beramal karena fulan. Syirik. Engkau beramal karena fulan. Syirik. Jangan. Ini sebagai tamrin saja, pelatihan saja. Tapi tanamkan dalam hati hati yang paling dalam semuanya lillahi taala. Mengerjakan kebaikan lillahi taala. Menjauh dari kemungkaran takut kepada Allah Jalla wa'ala semata. Perantaranya apa? Fulan. Dipahami ya? Jangan sebagai pedoman utama. Bisa syirik atau nanti bahaya. Yang dimakan oleh alif sebagai pelatihan. Sebagai wasilah perantara melatih kita untuk punya rasa malu. Setelah itu ketika mengejarkan perkara kebaikan lillahi ta'ala. Setelah itu ketika meninggalkan larangan agama dikadakan khauf minallah semata. Wahada wadih. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ma auqa'ani fi baliyatin tidaklah yang menjatuhkan aku ke dalam musibah bala illa suhbatu man la ahtashibu melainkan bersahabat dengan orang-orang yang aku tidak segani hishma, orang yang punya wibawa, yang punya harga diri. La ahtashimu, aku tidak menghargai dia. Aku tidak segan kepada dia. Barakallahu Ini yang membuat kita sering terjatuh dalam musibah, bala, yakni perkara mungkar, mukhalafah syar'iyyah. Temannya, batirnya kurang berwibawa. Sehingga ketika jatuh dalam perkara kemungkaran dia biarkan. Tidak ada upaya mencegah kita, melarang kita, menghardik kita, tidak ada. Wallahul musta'an. Di sisi yang lain, barakallahu fikum eh, orang-orang uh, yang tidak punya rasa malu ini kalau dia bersama dengan kita kita pun akan kena ketahnya. Ini versi berikutnya. Tadi kan kalau kita bersahabat dengan orang yang yang nggak berwibawa, ini khawatirnya kitanya gampang terdorong mengerjakannya mungkar-mungkar. Kenapa temennya kurang berwibawa, tidak bisa menghalangi kita. Sisi yang lain, kalau orang yang menyertai kita, orang-orang yang nggak punya rasa malu, dia ya, mengerjakan dengan gampangnya perkara kemungkaran, perkara mukhalafah syariah, dengan mudahnya dia meninggalkan eh, perintah-perintah agama. Gak punya rasa malu. Gak punya rasa malu, gak punya etika, gak punya adab. Yang semacam ini yang menemani kita, kita akan kena imbasnya. Dipahami ya? Kita akan kena imbasnya. Minimal dikira sama kayak fulan ini karena menyertai kita. Padahal nggak demikian keadaannya. Yang kedua, kalau kitanya nggak kuat, terbawa sama dia. Sahib sahib, sahabat menyeret. Yang ketiga, kalau kita kuat pendiriannya, kita akan merasakan kesumpekan hati. Sumpek ngapain? Memandang orang ada sebagai rintangan-rintangan yang menghambat kita semua ini. Kita mau baik, error. Kita mau begini, error. Error. Nggak menyenangkan sama sekali. Sehingga intinya adalah jangan bersahabat, berteman dengan orang-orang yang nggak punya rasa malu. Jangan berteman, bersahabat dengan orang-orang yang tidak punya adab kitanya kena imbasnya. Kedua, kitanya kalau berteman, kalau bersahabat, cari orang-orang yang beretika, yang berakhlak, yang punya wibawa, yang kita segani, supaya kita tidak berani mengerjakan perkara mungkar, supaya kita semangat mengerjakan perkara kebaikan. Dikarenakan ada dorongan, ada sifulan yang disegani tadi, yang Terakhir diingatkan ketika mengerjakan perkara perintah agama lillahi taala. Menjauhi larangan agama dikatakan khauf minallah, rasa takut kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah taala. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan adalah ayyura'iya fi sahbati ikhwanih salahahum, la muradahum di antara tiga persahabatan ialah dia memperhatikan fokus di dalam bersahabat dengan ikhwan-ikhwannya fokus kepada salahahum, kesolehan mereka la muradahum bukan apa yang mereka maukan. Ini muhim judan. Ayib, kalau bersahabat dengan orang, jangan bersahabat atas dasar kemauan mereka. Bahaya itu. Ya kalau mereka orang soleh, keinginannya baik. Ya dia bertakwa, kemauannya bagus. Kalau dia orang yang jelek, orang yang yang fasik, ahli maksiat, suka mengejarkan kemungkaran, mereka banyak maunya. Kemauan mereka nggak syar'i, kemauan mereka mukhalafah syariah, dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Jangan bersahabat atas dasar kemauan mereka. Tapi bersahabat atas dasar kesolehan mereka. Bagaimana supaya kita dan teman kita soleh, bertakwa, ahli ibadah, ahli ta'ah, mengejarkan amal kebajikan. Hakata. Bukan atas dasar kemauan mereka. Kalau kemauan, irodah, tergantung. Kalau baik, penuhi. Kalau nggak baik, jangan penuhi. Barakallahu fikum. Ini penting. Jadi jangan menyesuaikan apa kata sahabat dengan tanpa ada bimbingan syariat. Nah, pokoknya yang antum mau beres, lanjut. Apa yang kamu inginkan, lanjut. Bahaya itu. Bahaya itu. Karena mungkin yang mereka inginkan perkara-perkara yang mungkar. Patokannya adalah kita bersahabat atas dasar kesolihan kita dan mereka. Bagaimana caranya pertemanan ini, persahabatan ini, ukhuwah ini membawa kesolehan kita dan mereka. Terkait dengan keinginan dan kemauan tergantung bimbingan syariat. Baik penuhi, tidak baik jangan dipenuhi. Qala wa dilalatahu ala la ala ma yuhibbuna. Persahabatan kita itu dibangun di atas dasar upaya membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka hal-hal yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang baik bagi mereka. Bukan atas dasar apa yang mereka suka. Dipahami ya? Kalau Allah yuhibbun, yang penting mereka suka, berbahaya. Mungkin suka kebaikan, bagus. Kalau suka kejelekan berbahaya jelek sekali. Sehingga patokannya kesolehan kita. Patokannya hal-hal yang membimbing kita kepada perkara yang baik. Itu patokan dalam persahabatan. Jangan asal yang mereka mau. Jangan asal yang mereka inginkan. Jangan asal yang mereka suka. Jangan. Membahayakan sekali. Dipahami insya Allah ya. Itu patokan persahabatan punya komitmen dia bersahabat untuk perkara kebaikan berteman perkara kebaikan saling memberikan eh, masukan-masukan uh, bersinergi bertawun untuk perkara kebaikan bersahabat untuk mengejarkan perintah agama bersahabat untuk menjelarakan agama yang kita inginkan yang kita maukan yang kita sukai dicek terlebih dahulu kalau bagus perkara kebaikan lanjut Pakar kejelekan jangan. Meskipun itu teman sendiri, meskipun itu sahabat sendiri, meskipun itu ikhwah sendiri, jangan. Barakallahu fikum. Uh, itu ya orang-orangnya orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang beriman. Kalau semua sahabat kita mukminin, salihin, mutakin, gampang memenuhi ini. Yang susah ketika persahabatan dengan kauman kaum muslimin, awamun nas. Maka harus kita setting, kita atur sedemikian rupa supaya bersahabat dengan mereka diarahkan kepada perkara-perkara kebaikan. Barakallahu Jangan sesuai dengan selera mereka. Jangan diarahkan pada perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. <clears throat> قال أبو صالح المزي رحمه الله بركات أبو صالح المزي رحمه الله المؤمن من يعاشرك بالمعروف seorang mukmin akan bergaul dengan kamu dengan cara yang ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak seorang yang mukmin akan menunjukkan kepada kamu kebaikan dunia, kebaikan agamamu. Itu mukmin. Teman-teman yang mukmin, teman-teman yang soleh, yang bertakwa, ahlu ta'ah, ahlu sunnah. Ini mereka. Persahabatannya baik, pergaulannya bagus, dan dia akan membimbing kamu, menunjukkan kepada kamu perkara-perkara yang bermaslahat bagi agama dan duniawiyah kamu. Itu mukmin. Maka bersahabatlah dengan orang-orang mukmin seperti ini. Wal munafiqu man yu'ashiruka bil mumadza'ah. Sementara munafik dia akan bergaul dengan kamu dengan cara mumadza'ah. Mumadza'ah itu penuh dengan rekayasa, manipulasi, trik, makar. Dikatakan al-mumadzi' atau mazza kezab pendusta al mumadzi atau mazza orang yang tidak bisa menjaga rahasia itu munafik kalau munafik akan bergaul dengan kamu dengan cara seperti ini banyak dustanya kepada kamu, tidak bisa amanah, nggak bisa menjaga rahasia, muamalahnya jelek, penuh dengan makar, manipulasi, engkau enggak nyaman kepada dia atau munafik wa yadulluka ala ma tashtahihi dan munafik akan menunjukkan kepada kamu apa-apa yang sesuai dengan seleramu, syahwatmu. Hati-hati. Jangan berteman dengan orang kama hadza. Menghancurkan antum. Ngeceknya gampang. Tes saja Yuk kita gini-gini yuk gitu. Perkara mungkar. Dia masya Allah respon, ayo. Saya tak kalau sama batir tak Bismillah wis manut ya Allah. Yang penting antum seneng, antum happy, Bismillah wis. Hmm. Ini orang beres ya. Perkara-perkara mungkar kok disupport. Perkara-perkara maksiat kok disupport nah, selera hawa nafsu syahwat kok disupport ada munafik hati-hati halas yang ini sudah jangan sebagai sahabat karibnya kamu kalau mukmin dia akan menasihati antum nyong tak kepingin anu sih gini gini gini, gini. mungkar ini hmm nggak boleh mas pelanggar syariat nah, teman yang baik Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Bersama dengan yang semacam ini. Faedah yang lain yang diambil oleh muallif adalah ini ucapan berarti menunjukkan dalam persahabatan fokus kita adalah kesolehan kita, kesolehan teman-teman kita, bukan menyesuaikan selera mereka. Jangan. Fokus kepada solahuna wa solahuhum Katanya beliau wal ma'sumu man farraqa bainal halain. Yang maksum orang yang terjaga dari kesalahan akan bisa membedakan dua keadaan tadi. Ada mukmin, ada munafik. Pilih yang mukmin, jauhi yang munafik. Jauhi yang yang munafik. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah taala. <clears throat> Bersahabat bukan sesuai dengan selera teman tapi bersahabat dengan bimbingan syariat. Begitu. Itu namanya persahabatan yang syar'i lillahi taala wa ala taatillah. Persahabatan yang e, melanggar syariat itu persahabatan dengan semua pihak atas dasar selera hawa nafsu. Yang penting temannya bahagia akan dia turuti semuanya. Adalah ya juz secara efek negatif gamblang jelas. Baik, kalau teman-teman tadi dituruti semua kemauannya, maka akan mendorong kita untuk mengerjakan perkara-perkara mungkar. Allahul musta'an. Naam. Ada wabah. Qala rahimahallahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan adalah Allah tu'ziya mu'minah kamu jangan menyakiti teman-teman yang mukmin. Jangan menyakiti, jangan mengganggu seorang mukmin. Apalagi dia ikhwanmu, temanmu, sahabatmu. Jangan diidak, jangan disakiti, jangan diganggu. Baik itu idzaun qauli menyakiti dengan lesan kita, dicaci maki, dicerca, dicela, direndahkan, dihinakan, diribai, eh, dibongkar aibnya. Lah, jangan sakiti dengan, dengan ucapan kamu. Juga idaun fi'li menyakiti dengan anggota badan, engkau memukul dia, menzalimi dia, semena-mena dengan dia, la ada haram. Dalam persahabatan jangan menyakiti siapapun. Jangan ganggu siapapun Jangan sakiti dengan ucapan kamu atau perbuatan kamu. La tuzi mu'mina. Jangan. Kenapa? Yang pertama itu larangan agama. Larangan agama. Laisal mu'min bita'an, orang la'an, orang fahish, orang badi, kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin bukan tukang caci maki, bukan tukang laknat, bukan orang yang kotor kecil ucapannya, bukan orang yang kasar kaku ucapannya. Bukan mukmin. Barakallahu fikum. Yang kedua, ini sifatnya kaum munafikin. Rasul mengatakan dalam hadis, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imanu qalbah la tu'dzul mu'minin wa la Wahai orang-orang yang beriman yang masuk Islam dengan lesannya, tapi iman belum sampai ke hatinya. Ini umum tadi orang kafir atau orang munafik atau orang yang demikian keadaannya. La tu'dzul mu'minin. Kamu jangan menyakiti kaum mukminin. Wala tu'ayyiruhum. Jangan kamu lecehkan mereka. Di dalam lafaz yang lain, la taghtabul muslimin. Kamu jangan menghibai kaum muslimin wala tattabi'u auratihim. Kamu jangan mencari-cari aibnya mereka. Jangan. Sampai akhir hadis. Ancaman orang yang menggibai, yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya sendiri. Ini sifatnya munafik, sifatnya orang yang jahat. Jangan menyakiti seorang mukmin. Jangan. Qala wala tujahil jahila Jangan pula engkau bertindak bodoh di hadapan orang yang jahil. Ucapan-ucapan bodoh, tindakan-tindakan bodoh yang mengabarkan syafaah kebodohan kamu, jangan mengerjakan tindakan itu di hadapan orang jahil. Kenapa? Jatuh muruahmu. Akan jatuh harga dirimu kamu akan dihinakan dia, direcehkan dia. Dikarenakan kejahilannya. Jangan. Ya secara umum ya jangan berbuat bodoh, jangan mengerjakan tindakan yang bodoh. Tapi bedanya kalau engkau mengerjakan tindakan bodoh di hadapan mukminin, beda. Mereka akan menasihati antum, menegur antum, mengingatkan antum. Mas, mas, mas, mas, abagi mas Kok tumben antum mengerjakan begini? <laughs> ini tidak akan bodoh ini. Jangan jangan jangan jangan jangan. Itu mukmin. Dia memaklumi antum mungkin antum lagi error, lagi hang. Mereka akan bersemangat nasihati antum. Diingatkan, ada mukmin. Tapi kalau kamu kerjakan di hadapan orang jahil, ente antum. Habis antum. Wah, antum akan dihinakan. Hancur murahnya antum hmm, di fulan mengerjakan begini tak pikir ini orang bla bla bla bla bla ternyata gini gini gini gini gini habis antum nggak ada uzur bagi antum nggak ada mereka me, me, bersemangat men, men, me, menasihati antum atau mengingatkan antum membagi antum tidak bakal maka jahil juhala antum akan habis muruahnya akan dihabis sama dia. Hancur kehormatannya antum. Hancur muruahnya antum. Jangan berbuat bodoh. Jangan bertindak bodoh. Tindakan-tindakan orang bodoh jangan. Lebih jangan lagi kalau itu kamu kerjakan di hadapan orang-orang bodoh juga. Habis antum lahir batin. Wallahul musta'an. Liqaulihi alaihi salam Dikarenakan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yakrahu adal mu'min." Sesungguhnya Allah membenci, tidak menyukai tindakan menyakiti orang mukmin dhaif ya, iman. Ini inda Abi Ya'la wa Tabrani fil Awsat dan dikatakan dhaif sehingga nggak dipakai. Yang dipakai yang saya bawakan sebelumnya. Tayyib beberapa hadis tentang masalah ini, sifat yang munafik, sifat orang yang fajir, Allahul musta'an. Wa qarrabi bin Khaitham rahimahullah berkata Rabi bin Khaitham rahimahullah, "An-nasu rajulani." Orang-orang itu hanya dua tipe. Mukmin falatuzi Mungkin dia mukmin orang soleh, orang baik, bertakwa, mukmin, la tuzi. Jangan sakiti dia, jangan ganggu dia. Atau wajahil atau dia orang jahil, orang bodoh, sefi. Fala tujahilhu, jangan mengerjakan tindakan-tindakan bodoh di hadapan dia. Kamu tahu bodoh, kamu akan dibodoh-bodohkan, kamu akan dihabisi kehormatan kamu, harga diri kamu, murahnya kamu. Dikatakan dia bodoh, kamu juga bodoh, tambah habis. Gimana kalau begitu? Kalau itu ya orang jahil, ajari, kasih bimbingan, kamu arahkan, kamu kasih ilmu, hilangkan kebodohan dia tadi. Dia mengejarkan tindakan bodoh, kamu tegur, kamu nasihati, kamu bimbingkan, kamu arahkan. Ha, nah, kata, Jangan terbalik. Sudah mengerti dia orang jahil, safi, biasa mengerjakan tindakan bodoh. Lah kamu ikut-ikutan demikian. Mengerjakan tindakan bodoh di hadapan dia. Sekali lagi, habis muruahmu. Habis kehormatan kamu, diinjak-injak sama dia. Fala tu jahilhu. Yang mukmin kalau yang mukmin ya kamu temani yang bagus. Mukmin, masya Allah bersahabat dengan dia, berteman dengan dia, ambil ilmunya, ambil wajangan-wajangannya. Mukmin, jangan sakiti. Kalau jahil, kamu ajari, kasih ilmu, kasih bimbingan, kasih arahan. Jangan justru mengerjakan tindakan bodoh di hadapan mereka. Allahul musta'an. Antum tergambar gak sih tindakan bodoh itu? Tergambar enggak? Bisa bikin contoh enggak? Tindakan itu kan tindakan-tindakan yang syar'i, tindakan-tindakan yang beretika, tindakan-tindakan yang menunjukkan harga diri, tindakan-tindakan yang mulia bermartabat. Itu yang kamu kerjakan. Ada tindakan-tindakan yang ini ke goblok wong ini goblok ya asli goblok. Bisanya dia kayak gitu ya goblok ya asli goblok ya. Itu tindakan bodoh. Apa contohnya kira-kira dalam keseharian? Hah? mengerjakan tindakannya nggak patut. Apalagi yang melanggar syariat. Yang dibahas sekarang bukan yang melanggar syari, tindakan-tindakan yang tidak patut kamu kerjakan. Antum itu orang yang berwibawa, punya martabat, punya kehormatan, punya harga diri gitu loh. Antum mengerjakan tindakan-tindakan yang nggak patut. Eh, goblok ya, asli goblok ya asli. Itu di masyarakat begitu bahasanya. Nah jangan mengerjakannya goblok-goblok kayak gitu itu. Jangan dikerjakan di hadapan orang yang jahil juga. atau digoblok-goblokan, atau dibodoh-bodohkan, atau akan diinjak-injak perbuatannya itu. Wallahul musta'an. Apa contohnya ya? Gila Mas? Hah? Ya, melanggar syariat. Kalau melanggar itu jelas. Enggak tindakan yang enggak patut gitu loh. Orang pantas, orang kaya antum enggak pantas mengerjakan begini gitu loh. Hmm? Ya apa ya susah dikarenakan oh, ya alami di masyarakat gitu loh. Ini orang ah, iya. ya kalau mau dibikin contoh ya ki ki toh ya kan gitu ya. Ki toh ya. Ini kan Ustaz dai, orang berilmu, kan ini orang soleh ya, orang bertakwa ya. mengajarkan gitu. Mengerjakan tindakan-tindakan yang yang apa patut, yang nggak patut. Awajan, Hah? Wah, ki usahanya kayak gue baik selingkuh. Melanggar syariat. Hah? Misalkan ucapan-ucapannya tidak etis, tidak patut. Nah, tahu-tahu dia teriak-teriak di pinggir kiri sana, weh, weh, atau dia apa di pinggir kali sana itu, weh, weh, weh, oh, ribut sama orang, blub. Hmm. Ki, ada apa kok ribut ini? Perkara sepele, perkara yang enggak enggak penting banget diributkan, dihebohkan. Pelakunya siapa? yang terhormat, ustadz dan segala macamnya. Kenapa? Ki goblok terus ustadz. Ya. <laughs> Bisanya kayak gitu ya ustadznya ya. Ki bodoh banget ini orang. Kamu kerjakan itu di hadapan orang jahil juga. Habis antumnya. Habis antum. <laughs> Ustaz kawan goblok. <laughs> Ustadz kawan, ah, habis habis. Allahul musta'an, habis. Jangankan orang-orang mukmin soleh, atau orang awam goblok ya orangnya, atau bahkan habis. Ustadznya masya Allah tajir melintir, ha, pebisnis, boleh apa nggak boleh? Jawaban, boleh nggak ustadz berbisnis? Boleh ya? Boleh. Jangan-jangan nggak -jangan boleh. Ustadz kok berbisnis? Ya boleh ya akhi, barakulahikum. nah, Dia marginnya bukan kecil-kecilan begitu, besar. Hmm, masih besar. Main apa ini? Hah? Minyak, oh, sarung, oh, kurma, jubah, besar. Nah Baik, misalnya ini kita punya yang lebih gede lagi. Fulan, Antum punya barang enggak? Ada Ustaz. Yang gini gini gini gini ada butuh berapa? Saya butuh seribu kodi. Zensat. Harga sekian. Ya jangan mahal-mahal lagi untuk saya sekian sekian sekian. Preteli betul sama Ustaz tadi supaya semurah mungkin. Ya her Ustaz. Ya her sekian. Itu margin mungkin sampai satu miliar. Ya, lebih begitu. Janji sama dia. Sudah, tinggal diterima eh, uh, barangnya aja. Tiba-tiba ustadznya ketemu orang lain. Orang lain ini atasannya ini. Uh, lebih rohis dong mestinya dong. Duh, itu anak buah saya. Uh, anak buah antum. Lah kalau dari antum berapa? Sekian-sekian. lebih rohis ini. Ya udah, sama antum aja. Sama antum aja. Gitu. Ini udah kirim barang, udah dikirim, udah deal akadnya, di deal begitu. Ya. Hubungi, Mas, apa Ustaz? Batal, anak nggak jadi sama antum. Afwan, anak sudah menemukan yang lebih zen daripada antum. Anak udah tahu antum mengambil dari mana, saya langsung ke dia saja, nggak usah kepada antum. Sudah, udah deal, batal. Ini tindakan amanah atau tindakan khianat. Kalau yang melakukan orang biasa, antum marah apa enggak marah? Ini Bisa mas? Marah orang. Kalau yang mengerjakan Ustad, tambah marah apa tambah jengkel? Ustad kak kayak gue. Kenapa istil? Ustadz akhirin barangnya. Ini dibatalkan. Nah, kalau margin seribu rupiah sih nggak bakal. Ya nggak apa-apa. Lagi parkir besar miliaran batal. Pusing ke kepala dia. Wah itu bakal habis. Dainya tadi itu. Wah sudah begitu dianya koneknya ke relasi dia kan begitu masjid besar tolong yang gini gini gini gini gini nah, yang lain lainnya itu orang-orang awam semua. Batal mas, hah? Batal? Kok bisa? Dia tahu kita ngambil dari mana, langsung ke atas sana. Oh kok bisa? Batal? Oh itu bakal dimarahi semua orang itu. Wah habis satu nanti. Itu Ustadz Oppo itu. Wah, wah, wah, habis karena kamu mengejarkan tindakan yang melanggar syari dan tidak patut dalam bab tersebut. Orang umum saja mengatakan demikian kepada antum marah antum apalagi bulan barakallahu fikum khair insyaallah dengan yang mukmin jangan kamu sakiti dengan yang jahil jangan bertindak bodoh di hadapan orang jahil jaga wibawamu jaga muruahmu yang jahil kamu ajari kamu bimbing barakallahu fikum banyak hal yang harus kita perhatikan ya ikhwan ya hal-hal yang kita perhatikan untuk menjaga muruah kita, kehormatan kita, dan kebaikan kita.